Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali bisa berkumpul dengan tujuan mencari atau menuntut ilmu agama Islam ini. Setelah pada waktu-waktu kemarin kita telah melaksanakan kewajiban saum Ramadan dan saat ini ketika Ramadan telah pergi meninggalkan kita tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa. Sebagaimana inilah tujuan diwajibkannya puasa Ramadan. <clears throat> iya, agar nah, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Iya. Dan salah satu ciri ya tanda seseorang mendapatkan ketakwaan itu adalah ketika dia dapati dirinya setelah perginya Ramadan dia dapati dirinya bertambah semangat dalam beribadah kepada Allah bertambah semangat dalam mendekatkan diri dia kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Iya. Dan di antara amalan ketaatan adalah menuntut ilmu agama. Bahkan menuntut ilmu agama ini adalah dasar sebelum seseorang melakukan satu amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala di dalam Sahih Bukhari Bukharinya Kitabul Ilmi dia beliau membawa satu membuat satu bab. Bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab ilmu itu sebelum seseorang berucap, berkata, berpendapat dan sebelum dia beramal. Perhatikan di dalam Islam Allah menuntut kita sebelum kita bicara ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini nam boleh, ini tidak boleh, ya atau selainnya dari perkara agama. Dia diwajibkan untuk mengetahui ilmunya dulu. Sebelum dia berkata, sebelum dia berfatwa, sebelum dia berpendapat, atau sebelum dia beramal, hendaknya dia mengetahui ilmu dari ucapan dia Ya, sehingga dia tidak asal bicara, asal berfatwa, asal mengeluarkan pendapat. Akan tetapi ucapan dia itu dibangun di atas barakallahu fikum dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata Imam Al-Bukhari bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum seseorang berkata dan sebelum dia beramal. Dalilnya kata Imam Al-Bukhari yakni firman Allah tabaraka wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Ilmuilah olehmu. Ketahuilah olehmu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dambik dan minta ampunlah dari dosamu. Iya. Allah memerintahkan sebelum kita membangun keyakinan kita, sebelum kita berucap, ya, dan sebelum kita beramal, hendaknya kita membangun hal tersebut di atas al-ilmu. Sehingga ilmu itu barakallahu fikum dituntut kepada kita sebelum kita beramal amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, "Man za'ama annal annal ghuduwata warwaha li talabil ilmi laysa bijihadin jihadin faqad naqasa akluh Kata Abu Darda, ya seorang sahabat yang mulia, barang siapa yang berpendapat orang yang pagi-pagi dan sorenya sibuk untuk mencari ilmu, ini tidak dikatakan sebagai seorang yang sedang berjihad, maka sungguh dia adalah orang yang telah kehilangan akal. Sungguh dia adalah orang yang telah kurang akalnya. Orang-orang yang menganggap remeh terhadap para penuntut ilmu agama, ya, Dilihat orang ini kok sibuknya Al-Quran, sibuknya hadis, sibuknya taklim, pagi, sore, lalu dia berpendapat ini orang kurang kerjaan. Iya. Ini orang, nam barakallahu fiikum, nam adalah orang-orang pinggiran, misalnya dia punya pendapat demikian. Dia berpendapat bahwasanya ini bukan bagian dari jihad, kata Abu Darda, orang yang punya pendapat seperti ini telah kehilangan akal. Telah kurang akalnya. Sehingga Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan limbima yatlubuhu." Sesungguhnya eh sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya. Malaikat meletakkan sayapnya bagi seorang penuntut ilmu sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk ridha, ya, kesucinta suka terhadap orang tersebut ya dikarenakan apa yang dia cari, dikarenakan ilmu yang dia sedang upayakan. Iya. Ini adalah satu amal soleh. Iya. Sekali lagi termasuk dari afdolul kurobat, termasuk dari naam upaya mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol, yaitu ketika seseorang menuntut ilmu agama. Iya. Ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an. Maka bersemangatlah. Iya. Bersemangatlah dalam menuntut ilmu agama. Sungguh malaikat menghormati kalian. Bahkan dalam hadis yang lain iya. Rasulullah saw mengatakan hingga semut-semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat yakni mendoakan kebaikan bagi seorang yang menuntut ilmu. Iya, sehingga ini perlu untuk kita giatkan. Ini perlu untuk kita semangati, perlu untuk kita pompa terus ya semangat-semangat kita agar kita tidak lemah, agar kita tidak naam dihinggapi oleh rasa malas, tidak terbawa oleh rayan setan. Naam sehingga kita jauh dari majelis ilmu. Eh, maka barang siapa yang mendapati dirinya ya cinta kepada amalan soleh, cinta untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, cinta untuk bermajelis ilmu, suka dan dia merasa sayang kalau sampainya tertinggal ya Sayang kalau seandainya tidak mendengar hadis-hadis petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu ciri dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, ini adalah salah satu tanda bahwasanya amalan saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan kajian kita insyaallah pada sore hari ini ya dan kita kembali kepada kajian kita yakni yang pertama dari kitab tauhid ya dan na'am barakallahu fikum kita masuk kepada bab al khauf minasyirki ya kita sama masuk pada bab takut dari kesyirikan ya. pada bab-bab yang lalu dijelaskan oleh Ibnu Taimin, dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafidzahullah ya, penulis kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang kita pakai kitabnya. Kata beliau, kaitan bab ini dengan Kitab Tauhid. Halaman 42 yang cetakannya seperti cetakan saya. Ya. Kenapa penulis membawakan bab ini ada di dalam Kitab Tauhid? Yani bab takut dari kesyirikan. Apa korelasinya? Kata beliau, Anal musannifa rahimahullah lamma dzakara tauhida wa fadlahu wa tahqiqahu Sesungguhnya penulis rahimahullah pembuat kitab ini ketika beliau telah menyebutkan tentang permasalahan tauhid menyebutkan keutamaannya menyebutkan realisasinya yakni pada bab-bab sebelumnya maka nasaba ayat kural khaufa min diddihi. Maka beliau sesuaikan dengan menyebutkan ya satu perkara tentang khauf, takut dari kebalikan tauhid, yaitu syirik. Setelah kita dikasih tahu apa definisi tauhid, apa keutamaannya, sekarang syekh atau penulis membawakan kepada kita satu bab yang di situ terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perlunya untuk kita takut terjatuh kepada kesyirikan, ke dalam kesyirikan. Ya, yang mana syirik adalah lawan dari tauhid Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Sehingga makna syirik adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam beribadah. Iya. Liyahdarahul mu'min. Tujuannya agar seorang mukmin mewaspadainya. Berhati-hati darinya. Wa yakhafahu agar seorang mukmin takut kepadanya ala nafsihi. Takut apabila hal itu jatuh ya menimpa dirinya. Ya. Nah, al khawfu maknanya adalah tawakku makruh apa al khawf? Apa definisi khawf? Tadi dikatakan dalam bab bab al khawf minasyirki. Apa definisi al khawf? Khawf itu adalah tawakku makruh, khawatir dari sesuatu yang dia dia benci. Khawatir terhadap sesuatu yang dia tidak sukai. Ya kalau dalam bahasa kita sudah takut sudah. Apa sih takut? Kekhawatiran dari sesuatu yang tidak disukai kan? Nah, kalau seandainya kita suka untuk diberi hadiah, itu takut bukan? Bukan. Kalau seandainya kita khawatir dimakan macan, iya, ini takut bukan? Iya. Kenapa? Karena definisinya adalah kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak disukai. Ini definisi al-khauf. Wahwa diddul amni yang namanya khauf itu adalah lawan kata dari keamanan. Apa lawan kata dari aman? Ketakutan, ya kan? Nah, Al-khawfu ketakutan, kekhawatiran minasyirki. Apa itu asyirku? Perhatikan, syirik itu bukan iri terhadap kenikmatan orang lain. Nah, seperti definisi kita waktu kecil, ah kamu mah syirik terhadap si fulan. Bukan itu maksudnya. Asyirku sorfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Iya. Syirik itu adalah memalingkan satu macam dari ibadah memalingkan satu macam dari ibadah ligairillah kepada selain Allah ya yang mana ibadah itu seharusnya untuk Allah lalu kemudian dia berikan kepada selain Allah itu makna dari asyirku Taib, mari kita lihat dalil-dalilnya sebagai bukti bahwasannya penulis tidaklah membawa atau membuat bab ini dari akal pikiran beliau dari naam penelitian beliau tidak. Bab ini beliau buat kemudian diiringi dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan bahwasanya hal tersebut datangnya sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Babul khaufi minasyirki Bab takut dari kesyirikan Wa qaulillahi ta'ala Boleh juga wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwasannya perkara ini datang dalilnya dari Al-Quran yang pertama adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa di dua tempat yaitu di ayat ke-48 dan di ayat 116 Iya konteksnya sama yakni firmannya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni yang di bawah itu ya, yang di bawah dosa syirik masih mungkin Allah ampuni. Lima yasha'u bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Kita lihat di bawah penjelasannya La yaghfiru ayushraka bihi. Allah tidak mengampuni oh, naam dosa syirik, dosa Allah disekutukan. Aila ya'fu. Allah tidak memaafkan. Allah tidak memaafkan an abdin dari seorang hamba laqiyahu yang dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat wa huwa ya'budu ghairahu dalam keadaan dia pernah beribadah kepada selain Allah. Lihat. Allah tidak memaafkan dia. Nah, Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maknanya ay yaghfiru ma duna syirki. Allah masih mau mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan minad dzunub, dari dosa-dosa yang lain. Ya. Apa makna syirik? Memberikan peribadahan kepada selain Allah. Pembunuhan dosa syirik bukan? Bukan. Padahal pembunuhan adalah dosa be, dosa besar. Ya, membunuh dosa besar akan tetapi tetap kondisinya dia bukan kesyirikan sehingga dosa pembunuhan itu masih di bawah dosa syirik. Kalau seandainya telah kita ketahui pembunuhan itu bukan dosa syirik, maka orang yang mati dalam keadaan dia membawa dosa tersebut, apa konsekuensinya? Konsekuensinya masih mungkin Allah memaafkan dia. Walaupun mungkin nanti di akhirat Allah memasukkan dia ke dalam neraka karena dosa tersebut, akan tetapi di akhirnya Allah pasti memaafkan dia, Allah mengampuni dosanya, menghapus kesalahannya dan kemudian menaikkan dia, kemudian memasukkan dia ke dalam sur surga. Ini makna dari ayat tersebut. Tapi kalau seandainya ketika dia mati bertemu dengan Allah membawa dosa syirik, di dalam ayat ini Allah tegas mengatakan Allah tidak mau mengampuni dia. Apa maknanya? Dia akan kekal abadi di dalam neraka sehingga dia dikategorikan sebagai bukan seorang mus muslim, yakni telah hilang keislamannya, telah gugur keislamannya karena dia memiliki dosa yang tidak mungkin lagi untuk diam diampuni. Iya. Sehingga ayat ini memberikan kita peringatan yang seharusnya membuat kita takut. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa kesyirikan. Perhatikan, la yaghfiru maduna dalika. Maknanya yaghfiru maduna syirk. Allah mau mengampuni apa yang di bawah kesyirikan minat dunu dari dosa-dosa. Lima yasha'u bagi siapa yang Allah kehendaki. Lima yasha'ul maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatih. Maknanya adalah bagi siapa yang Allah kehendaki untuk Allah ampuni dari kalangan hambanya yang ini semua sesuai dengan keutamaan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi kalau seandainya Allah ampuni dia, tidak Allah masukkan ke dalam neraka itu hak Allah. Iya, itu hak Allah. Iya keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau seandainya iya, Allah hukum dia, dia tidak akan kekal di dalam neraka karena dosa tersebut. Ini bedanya. Iya. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh. Dalil yang kedua, wa qala al-Khalil alaihi salam dan telah dikatakan oleh Al-Khalil ya Al Khalil alaihi salam apa itu Khalil di bawah kalian lihat Al-Khalil alladhi balago a'la darajatil mahabbah. Khalil itu adalah seseorang yang telah sampai pada derajat kecintaan yang paling tinggi. Ya. Seseorang dikatakan sebagai khalil maka menunjukkan kalau orang itu adalah orang yang telah mendapatkan derajat mahabbah derajat cinta yang paling tinggi. Maka dari sini kita ketahui Khalil lebih tinggi kedudukannya dari Habib. Khalil ya. Naam lebih tinggi kedudukannya dari Al-Habib. Para anbiya adalah Habibullah. Kekasih-kekasih Allah. Iya. Orang-orang yang Allah Allah cintai para nabi. Iya. Tapi di antara para nabi itu ada dua yang Allah angkat hingga derajat khalil, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan khalil yang di sini yang diinginkan nam adalah Ibrahim. Kita baca Al-Khalil alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Al-Khalil itu adalah seseorang yang telah sampai pada puncak derajat cinta. Wal muradu dan yang diinginkan di sini adalah Ibrahim alaihi salam allazi takhadahullahu khalila yang mana Allah telah menjadikan beliau sebagai khalilnya. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ya. Ibrahim alaihi salatu wasalam pernah berdoa dan doanya ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat ke-35. Apa doanya? Wajnubni wabaniya anak budal asnam dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadahan kepada patung-patung. Lihat, apa yang Ibrahim minta? Minta kepada Allah agar Allah menjauhkan Ibrahim dan menjauhkan anak keturunan Ibrahim dari apa? Memberikan ibadah kepada apa? patung. Dari kesy kesyirikan. Ini menunjukkan betapa besarnya ketakutan Ibrahim ya dari dosa syirik sehingga beliau meminta kepada Allah agar dijauhi. Kalau Khalil saja sudah seperti ini doanya, seseorang yang telah mendapat derajat Khalil saja seperti ini permintaannya menunjukkan betapa besar ketakutannya, maka tentunya kita yang bukan Khalilullah, bukan Habibullah, ya, bukan para nabi, maksudnya tentunya kita lebih pantas untuk berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari kesy kesyirikan. Iya. Doa Ibrahim wajunubni wabaniya maknanya kata Syekh Saleh Fauzan ij'alni wa iyahum fi janibin wa haizin ba'idin an dalik. Makna dari wajunubni wabaniya adalah jadikan aku wahai Allah Ya, wa iyahum dan juga mereka anak keturunanku. Fijanibin di satu sisi, wahaizin dan di satu wilayah ba'idin yang jauh dari itu. Ya, jadikan aku ada di satu tempat yang jauh dari kesi kesyirikan. Ini maknanya. Taib. Anak budal asnam dari peribadahan kepada asnam. Apa itu asnam? Dikatakan oleh Syekh Al-Asnam Jam'u Sonamin Halaman 43 Ada? Al-Asnam Itu Jam'u Sonamin Bentuk jamak dari Sonam Dari patung Wahuwa mangkana manhutan Yang namanya sonam itu adalah sesuatu yang manhut Di Pahat diukir ala suratil bashar diukir menjadi rupa manusia au ala surati ayi hayawanin atau dengan bentuk-bentuk lain dari makhluk-makhluk hidup apakah hewan ya. ini yang namanya sonam apa kalau dari kita sesuatu yang dipahat sesuatu yang diukir lalu memberikan bentuk rupa manusia atau hewan apa namanya patung ya kan patung. Ibrahim berdoa kepada Allah, jauhi aku dan anak keturunanku dari peribadahan kepada patung. Ada di sini manusia yang beribadah kepada patung? Ada. Coba lihat Buddha. Coba lihat Hindu. Coba lihat Nasoro. Ya. nam yang mereka memberikan satu macam dari ibadah kepada patung pa, patung. Dan ini pun telah terjadi pada zaman Ibrahim alaihi wassalam. Al makna al ijmali lil ayatil ula. Sekarang, mari kita lihat makna global dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama yang mana? Ayat di dalam surat An-Nisa tadi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha. Apa maknanya? Apa tafsirnya? Anallaha subhanahu yukhbiru khabaran muakkada Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dengan kabar yang dikuatkan, kabar yang diberi penekanan. Annahu la yaghfiru li 'abdin bahwasanya Allah tidak akan mengampuni seorang hamba laqiyahu wa huwa musyrikun bihi yang dia menemui Allah dalam kondisi dia menyekutukan Allah dalam keadaan dia di dunianya pernah berbuat syirik. Liuhadzirana minasyirki. Ya. Tujuannya kenapa Allah tidak mau mengampuni orang yang seperti ini? Tujuannya agar memperingatkan kita dari kesyirikan. Iya. Ternyata kesyirikan itu perkaranya tidak remeh. Kesyirikan itu perkaranya besar. Saking besarnya sampai Allah tidak mau mengampuni dia wa annahu yaghfiru maduna syirki dan sesungguhnya Allah masih mau mengampuni seluruh dosa di bawah kesyirikan minad dzunub dari dosa-dosa yang lain lima yasha'u ayaghfira lahu bagi siapa yang Allah kehendaki untuk Allah ampuni tafaddulan wa isana sebagai bentuk ya karunia dari Allah dan ihsannya Allah kepadanya li'alla yaknut Li'alla naqnuta min rahmatillah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Ya, semua kita tahu kalau kita ini tempat berbuat salah, tempat berbuat do dosa. Tapi selama kita berusaha agar dosa itu bukan dosa kesyirikan, maka kita tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Masih mungkin Allah mengampuni hamba terse tersebut selama hamba itu tidak mati di atas kesy kesyirikan. Eh. Iya. Al makna ijmali lil ayat tsaniyah, makna global dari ayat yang kedua. Anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla Sesungguhnya Ibrahim kekasih Allah alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah kepada penciptanya azza wa jalla ayaj'alahu huwa wa banihi agar Allah menjauhkan dia dan anak keturunannya fi janibin ba'idin ya memposisikannya pada sisi yang jauh dari ibadatil asnam peribadahan kepada patung Wa ayyuba'ida bainahu wa bainaha dan agar Allah menjauhkan dia dari hal tersebut. Li'annal fitnata biha azimatun. Karena fitnah. Ya. Yang ditimbulkan dari peribadahan kepada patung itu sangat-sangat besar. Bala, musibah, dosa, ya, efek negatif dari peribadahan kepada patung itu sangatlah besar hingga Ibrahim berdoa minta kepada Allah. Walayamanul yamanul wuku'a fiha dan Ibrahim tidak merasa aman. Ya, tidak merasa aman bisa terjatuh darinya. Tidak merasa aman dari hal ini, maka dia berdoa kepada Allah agar dijauhi. Karena itu, sekali lagi untuk perkara-perkara kesyirikan seharusnya kita tidak memberikan ruang. Seharusnya kita tidak memberikan kesempatan. Iya. Nah, karena hal ini adalah perkara yang amat-amat berbahaya. Nah. Nah, munasabatul ayataini lil bab. Sekarang kaitan dua ayat ini dengan bab. Apa korelasi dua ayat ini dengan bab al khauf minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Anal ayat al ula, sesungguhnya ayat yang pertama tadullu ala anna syirka a'dhamu dzunub. Ayat yang pertama menunjukkan bahwasanya syirik itu dosa yang paling besar. Li'ana man mata alaihi la yughfaru lahu. Kenapa dosa yang paling besar? Karena orang yang mati di atas dosa ini dia tidak diampuni. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri yang mengatakan, tidak mau mengampuni. Iya. Eh. Wahada yujibu lil abdi syiddatal khauf dan ini mewajibkan seorang hamba untuk amat-amat takut ya. Amat-amat khawatir ya. Min hadad dam dari dosa ini. Alladhi hada sya'nuh yang perkaranya seperti ini. Ya. Mati dalam kondisi seperti ini walaupun amalannya banyak ya dia haji, dia sodakoh, dia bangun masjid, dia bangun madrasah, dia bangun rumah sakit misalnya. Iya. Tapi mati dalam keadaan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu ibadah, kondisinya dia tidak akan diampuni oleh Allah sehingga amal soleh yang lain tidak bermanfaat. Iya. Iya, harusnya kita takut terhadap perkara ini. Wal ayatu tsaniyah dan ayat yang kedua tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsihi. Ayat yang kedua menunjukkan bahwasanya Ibrahim takut terhadap kesyirikan atas dirinya. Wada Allah dan dia doa kepada Allah, minta kepada Allah ayu afiyahu minhu agar melindunginya dari dosa tersebut. maka bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang bukan Ibrahim? Ibrahim saja takut. Eh, maka bagaimana pendapat kita? Ya, atas orang-orang yang bukan Ibrahim alaihi salatu wasalam. Iya. Fal ayatani, maka dua ayat ini tadullani dua-duanya menunjukkan ala wujubil khauf minasyirki agar dia takut dari kesyi, kesyirikan. Dua ayat ini menunjukkan agar kita mestinya takut dari dosa syirik. Ma yustafadu minal ayatain. Sekarang apa faidah dari dua ayat ini? Faidah yang pertama, Anna syirka adzamud Sesungguhnya syirik ini adalah dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu. Karena Allah telah mengabarkan Allah tidak mau mengampuninya. Lima lam yatub bagi orang yang belum sempat taubat darinya. Allah tidak akan mau mengampuni dosa syirik bagi orang yang ketika mati belum sempat taubat. Yang kedua, Ana ma'ada syirki sesungguhnya yang berada di bawah kesyirikan. Minad dari dosa-dosa. Idalam yatub minhu. Apabila dia belum sempat taubat dari dosa tersebut. Dakhilun tahta masyiah. Maka dia masuk di bawah kehendak Allah. Ya, bagi orang yang mati membawa dosa, selama dosanya bukan kesyirikan, maka dia ada di bawah kehendak Allah. Insyaallahu Gofarohu bila taubatin. Apabila Allah berkehendak, Allah akan ampuni walaupun belum sempat taubat. Apabila Allah mau, Allah akan ampuni walaupun dia belum sempat taubat. Wa insya'a bihi. Walau naam dan apabila Allah berkehendak Allah akan adab. Allah akan siksa. Tetapi sekali lagi dia tidak ke kekal karena bukan dosa syirik. Iya. Fafihada dalilun ala khuturati syirki. Maka padahal ini terdapat dalil akan bahayanya kesyirikan. Faidah yang ketiga. Al-khawfu minasyirki. Ya, faidah yang ketiga dari dua ayat ini adalah takut dari kesyirikan. Fa'ina Ibrahim alaihi salam. Karena sesungguhnya Ibrahim alaihi salam wahwa imamul hunafa dalam keadaan Ibrahim itu adalah imamnya orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus. Alladzi kassaral asnama biyadih. Ibrahim adalah seorang yang menghancurkan patung-patung kaumnya. Ya, dengan tangan beliau sendiri menunjukkan keberanian Ibrahim. Iya. Akan tetapi orang yang kondisinya seperti ini, khaufahu ala nafsihi, masih takut terhadap kesyirikan menimpa diri dirinya. Fakaifa biman dunahu maka bagaimana dengan orang yang di bawah Ibrahim kedudukannya? Iya. Bagaimana dengan orang yang bukan nabi, bukan Khalil, bukan Ibrahim? Tentunya dia harus lebih takut terhadap kesyirikan. Yang keempat, masru'iyatu doa lidaf ilbala. Dua ayat ini menunjukkan disyariatkannya berdoa untuk menolak bala. Ya, sebagaimana dalam ayat ini Ibrahim ya berdoa agar dijauhi dari kesyirikan. Wa annahu la ghaniya lil insan la gina lil insan an rabbih. Dan sesungguhnya manusia itu amat butuh amat butuh kepada Robnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, masru'iyatu du'ail insani li nafsihi wa li Faedah yang kelima adalah disyariatkannya berdoa seseorang berdoa untuk kebaikan dirinya dan anak keturunannya. Ya, doakan untuk diri dia dan untuk anak keturunannya. Faidah yang keenam, arraddu 'alal juhal ya yaqulun. Dua ayat ini membantah orang-orang bodoh yang mereka mengatakan la yaqau syirku fi hadhil ummah. Tidak lagi terjadi kesyirikan di umat ini. Fa'aminu minhu sehingga mereka merasa aman dari dosa syirik Fawakau fihi. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam dosa tersebut. Ketika merasa aman, ia tidak berhati-hati. Iya, tidak waspada, akhirnya dia terjatuh ke dalam dosa syirik. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini yang kita baca dari pelajaran kita yang pertama dan kita baca pelajaran kita yang kedua yang terkait dengan fikih wanita.